ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum saya mulai membacakan diktat yang ada di tangan saudara, maka perlu saya ingatkan dan minta perhatian saudara-saudara bahwa malam ini adalah malam tanggal 1 Muharram tanggal 1 Muharram. Malam ini adalah tahun baru Hijriah. Tahun baru kita umat Islam. Tahun baru dari kalender yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Namanya tahun Hijriah dimulai dengan bulan Muharram Safar sampai Dhul jadi malam ini berkat berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa kita malam ini dipanjangkan umur kita untuk melintasi garis tahun baru ini Sore tadi kita berada pada hari terakhir daripada tahun 1397. Detik-detik ini kita sudah masuk ke dalam tahun 1398 Hijriah. Memang sejarah riwayat umat Islam memilih tahun ini adalah panjang lebar. Jarang orang mengerti dan mengetahui kenapa awal tahun Islam dijatuhkan pada hari awal Muharram. Ini adalah pilihan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pertemuan yang dipilih yang dipimpin oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma telah dikemukakan oleh para sahabat saran-saran untuk menjadikan permulaan hari itu adalah hari-hari pertama kalender Islam. Ada yang mengemukakan hari kelahiran Nabi saw dengan argumentasi dan keterangan-keterangan yang jelas. Hari kelahiran Nabi adalah hari kelahiran manusia rahmah. Jadi hari yang kita pilih menjadi hari awal tahun itu kalau dimulai dengan hari kelahiran Nabi berarti kita memilih hari kelahiran rahmah. Hari ada lagi yang mengatakan bukan itu kita usulkan saja menjadi hari diutusnya Nabi. Jadi hari di mana ayat pertama turun di gua Hira yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Artinya, bacalah olehmu ya Muhammad dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Di mana itu waktu dunia mulai melihat kembali cahaya cahaya nur daripada Allah itu setelah diliputi oleh suasana gelap gulitanya syirik beratus-ratus tahun tetapi itu juga tidak mendapat persetujuan para sahabat jadi hari-hari lahirnya tertolak hari diutusnya dia menjadi nabi juga ditolak sekarang saran yang ketiga, bagaimana kalau peperangan Badar dijadikan permulaan tahun Islam? Peperangan Badar adalah hari pemisah antara hak dan batil. Di mana hak menang secara mutlak. Kaum kafir berantakan dewasa itu. Bagaimana kalau hari itu kita jadikan hari awal tahun Islam? Sahabat juga tidak tertarik pada itu. Lalu ada usul yaitu pembukaan kota Mekah dijadikannya hari awal tahun Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath, fatah Mekah. Di mana Islam itu waktu tegak kembali setelah menjadi buronan 8 tahun sebelumnya. Jadi 13 tahun di Madinah, Islam ini menjadi buronan kaum kafir. Kaum kafir itu waktu terjangkit demam perang, mengejar Nabi, akan membunuhnya di Mekah supaya dakwahnya terbunuh tapi tidak berhasil Nabi hijrah sekarang dikejar di Madinah tidak berhasil. Dan banyak lagi usul-usul yang diketengahkan oleh para sahabat, dibicarakan, diulas, dibahas. Tetapi persetujuan mereka akhirnya betul-betul tepat pada hari hijrahnya Nabi itu dijadikan awal tahun Islam. Hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai arti yang besar mempunyai arti yang besar dalam sejarah Islam ini. Sebab dua faktor. Yang pertama, hari itu adalah hari menyimpulkan dakwah Islam dan misinya. Kedua, hari itu hari yang menyimpulkan sejarah dan kelakuan serta wataknya Islam itu. Sebab asal kata hijrah dari hajar, dari meninggalkan. Ya betul asal mulanya meninggalkan kota Mekah, mencari tempat yang aman dan papan dan papan yang subur untuk perjuangan Islam. Tetapi pada hakikatnya yang tersirat di balik hijrah itu adalah hijrah dari segala macam syirik, segala macam penyembahan arca dan segala macam adat istiadat warisan jahiliyah untuk pergi ke tempat yang bebas dari segala-galanya itu. Hijrah berarti kata pemutusan hubungan dari asal urat kata al-hijran wal hajr itu memutuskan hubungan dengan apa? Dengan serba kepercayaan-kepercayaan sesat. Akidah-akidah bolalah. Cara-cara hidupnya jahiliyah. Norma dan kelakuannya orang-orang jahiliyah. Adat istiadatnya. Dan segala gambaran jahiliyah tentang hidup di dunia. Dan apa yang sesudah kita mati. Itu ditinggalkan. Dibuang. Dijebol sama sekali. Itu semuanya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Warujza fahjur. Dalam surat Al-Muddatsir yang awalnya ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur. Tinggalkanlah segala macam yang tidak senonoh dan tidak pantas. Agungkan Tuhanmu Wahai manusia yang berselimut, ya ayuhal muddatsir, qum fa'anzir. Bangunlah engkau untuk menyerukan kebaikan dan menyerukan kalimat hak ila akhir. Ma'asyiral muslimin, hijrah juga berarti kata penjebolan. Ya. Dan yang paling berat berat paling beratnya kewajiban kita adalah meninggalkan segala yang melekat pada diri kita dari segala kebiasaan, adat-adat warisan, dan khususnya yang menyangkut syahwat dan emosi. Kebiasaan-kebiasaan mengenai syahwat dan emosi kita mesti bisa meninggalkan sama sekali. Dan segala nista jahiliyah itu kaum yang beriman di bawah pimpinan Nabi SAW telah mulai mengerjakan itu dan beres. Mereka sudah bisa berhijrah. Al-muhajiru man ajara man ajara man ajara mana Allahu an. Orang muhajir itu sekarang tidak ada seperti Nabi SAW hijrah. La hijrah ba'da al fatih Tidak ada hijrah sesudah fatah Mekah. Tetapi yang ada jihad dan niat perjuangan dan niat untuk berjuang sebenar-benarnya. Dan orang yang dikatakan muhajir adalah orang yang bisa meninggalkan segala yang tidak baik. Mereka hijrah meninggalkan syirik dan penyembahan berhala. Mereka hijrah meninggalkan hidup yang penuh dengan mungkarat. Mereka hijrah dari segala bentuk keakuan dan individualisme. Dengan mudah mereka membentuk masyarakat yang homogen, kompak, uangnya dibelanjakan tidak uh, sambat di dalam jalan Allah. Hidup yang tidak ada sama sekali relaksisme atau santaisme seperti kebudayaan sekarang ini. Hidup serius, manusia bersama. Tidak ada orang yang lebih mulia dari orang kecuali dengan takwa. Karena apa? Bisa membentuk masyarakat seperti itu. Karena sudah bisa hijrah dari segala mungkarat. Mereka hijrah dari segala kebiasaan taklid buta kepada adat istiadat yang tidak cocok dengan ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. muslimin, inilah kesimpulan secara ringkas arti hijrah. Sekarang umatnya yang ditinggalkan ini Kebetulan hidup di tengah-tengah jahiliyah lagi. Persis seperti itu, bahkan lebih modern dan lebih kuat, lebih fanatik, lebih gigih, lebih keras kepala jahiliyah sekarang ini. Saudara kadang-kadang menegur seorang muslim, menegurnya karena salah. Sudah saling menjadi musuh. Muslim ditegur, karena dia kecipratan tabiat jahiliyah. Marah kalau ditegur. Abu Jahal marah dikatakan, "Eh Abu Jahal, akui bahwa kamu ini adalah hamba." Marah. Merasa dia tersinggung perasaannya. Apa ada Tuhan yang Muhammad selain berhala-berhala ini? Kata Muhammad, itu bukan Tuhan itu. Itu bikinan tanganmu itu tidak mendengar, tidak nanti dalam diktat ini juga ada tersinggung hal ini. Marah Quraisy karena mentalitasnya jahiliyah begitu. Jadi kita sekarang hampir 100% kembali kepada suasana jahiliyah. Lantas apa yang harus kita kerjakan? Apa kita sudah mengetahui apa yang harus kita kerjakan? yang harus kita kerjakan di dalam suasana jahiliyah yang kedua dan mudah-mudahan terakhir ini sebab habis ini akan turun Isa akan lahir Mahdi apakah sudah tahu kita apa yang mesti kita kerjakan di zaman seperti sekarang ini kalau belum ketahuilah wahai saudara-saudara kaum muslimin bahwa pertama-tama kita mesti hijrah hijrah artinya kita tinggalkan segala kebiasaan dan adat kepercayaan undang-undang peraturan yang tidak cocok dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama harus begitu. Kalau sudah kita meninggalkan itu, kita warisi ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita amalkan sekuat tenaga kita. Nanti secara kita sadari atau kita tidak sadar masyarakat ini akan timbul masyarakat ini merasa spontan keadaannya lain hatinya lebih padang pikirannya lebih jauh perasaannya tidak gelisah pemudanya taat kepada orang tuanya anak-anak kembali ke masjid pada waktu-waktu tertentu dalam ibadah Istri taat pada suami. Suami akan kasih sayang kepada istri. Ayah akan memerhatikan 100% tentang anaknya. Tentang hari depannya anaknya. Bukan cuma melihat, uh, memperhatikan tanamannya kalau dia tani. Atau dagangannya kalau dia dagang saja. Tetapi dia perhatikan anaknya. Justru ini modal yang paling besar dan paling berat. Risikonya maupun untungnya. Kalau rugi bisa bangkrut, kalau untung bisa mabut. Kalau punya anak soleh, nanti kita akan memperhatikan kita punya anak. Kita akan memperhatikan soal rumah tangga. Kita punya anak-anak perempuan, remaja, tahu malu. Kembali dia didatangi oleh malunya. Sebab kita sudah sama-sama hijrah dari segala yang tidak cocok. Hijrah dari adat istiadat kaum jahiliyah sekarang. Bukan jahiliyah dulu. Jahiliyah dulu sudah tutup riwayat. Berkat pimpinan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang karena iblis dan setan serta pengikut-pengikut setan lama tidak mendapatkan tandingan, tidak ada tantangan, dia sekarang mendasarkan lagi dasar jahiliyah yang kedua. Dibentangkan lagi di dalam dunia ini dan dia dapat pasaran yang hebat pasaran ini kuat sehingga Al-Quran sehingga sholat sehingga masalah sujud masjid sejadah sudah tidak mendapat harga pasaran menurut yang semestinya orang melihat itu di bawah harga pasarnya karena pasar hipis pasar film pasar macam-macam tontonan yang membuat orang lahun walaib pasar mainan tontonan gambusan gitaran nyanyi-nyanyian kontes-kontesan inilah yang diperhatikan orang di zaman ini Apakah sanggup saudara di dalam hari kita mulai buka malam ini? Sanggupkah kita hijrah dari segala mungkarat? Kalau saudara betul-betul mau mewarisi agama Nabi Muhammad SAW, inilah warisannya. Kenapa saudara cari jauh-jauh? Kenapa orang-orang termasuk juga semua bangsa Islam? Apa Arabnya dan bukan Arabnya? Kenapa mencari paham sosialisme? Mencari faham-faham lain? Dia sudah mempunyai cukup giro untuk menjadikan dia manusia dan umat yang tegak dan kuat di dunia. Inilah kita warisi. Antara lain masalah tanggalan Islam. Umat Islam tidak pernah memakai tanggalan orang lain. Umat Islam tidak pernah menjadi eh, pengemis tanggalan dan kalender asing kecuali sejak negerinya dijajah oleh Belanda di Indonesia oleh Inggris di India dan di Mesir oleh Perancis menjajah Syria baru umat Islam itu mengenal tanggal-tanggal Masehi tanggalnya penjajah Agustus dari riwayat Raja Agustinus Mars Dewa Mars Bintang Mars itu kita tidak kenal itu Mestinya tidak kenal itu, tapi sekarang kita wah, hanya itu yang kita kenal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani tidak ada orang kenal. Juga pada malam ini hendaknya kita populerkan kembali hari awal tahun ini sampai kita akhir tahun. Kita mesti tahu. Kecuali dalam surat-surat resmi yang sekarang menurut pemerintah harus memakai tanggal masihi saudara boleh pakai. Tetapi jangan lupa tanggal hijrah harus saudara masukkan. Sebagai muslim, saya punya tanggalan. Saya punya kalender. Kenapa saya mesti tinggalkan? Itulah salah satu dari catatan-catatan ringkes di dalam sejarah permulaan tahun hijrah 1398 yang kita injak malam ini. Jadi kita hijrah dari segala mungkarat. Kalau saudara lihat orang main biliar, saudara jauhi. Saudara lihat bioskop terbuka, saudara jangan masuk pintunya. Masuk pintu masjid dan pintu-pintu yang betul-betul akan saudara mendekat yang mendekatkan saudara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidak-tidaknya dengan ajarannya, setidak-tidaknya dengan napas kaum sahabat dahulu. Hijrahlah dari segala mungkarat baru nanti saudara akan rasakan nikmatnya menjadi umat Muhammad SAW. Sekarang kita tidak bisa maido, tidak bisa menyalahkan Muhammad SAW. Siapa yang salah ini? Sebenarnya kita, umatnya yang tidak pernah mengamalkan segala-galanya. Malah kita warisi hukum kebudayaan jahiliyah ini. Sedang kebudayaan jahiliyah dalam keadaan sekarat. Membonceng orang yang sekarat, tidak akan dibawa kepada arah hidup yang bahagia, dibawa kepada maut. Orang sudah sekarat. Kalau kita gandoli dari belakang, kita akan diseret ke kubur sama dia. Sudah jelas. Karenanya, ma'asyiral muslimin, marilah kita dengan pikiran yang tenang, kembali berjanji kepada Allah, supaya kita diberi taufik untuk mengamalkan dan menjauhi segala mungkarat. Untuk ini baiklah sekali kita berdoa. Saya membaca doanya, saudara ucapkan amin saja. Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara Allahumma inna na'udhu bika minal dhunub allati tujibun niqam wa na'udhu bika minal dhunub allati tujibu taghyiran ni'am ونعوذ بك من الذنوب التي تهتك العصم ونعوذ بك من الذنوب التي تمنع غيث السماء ونعوذ بك من الذنوب التي تذل الأعز وتدلل الأعداء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشائخنا ومن أحسن إلينا ولأصحاب الحقوق علينا ولسائر المؤمنين والمؤمنات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا له فواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قابليها وأتمها علينا اللهم آمنا في أوطاننا ودمر أعداءنا وكل من أرادنا بسوء يا من يجبر الكثير ويغني الفقير ويهدي السبيل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وصلي وسلم وبارك يا ربي على محمد وآله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Masyarakat muslimin sesudah ini marilah kita lebih dahulu sebelum kita mulai pada membacakan diktat yang ada di tangan saudara, saya sarankan kali ini dibaca pertanyaan-pertanyaan yang masuk lebih dahulu untuk saya jawab. Silakan. Silakan. Silakan. Assalamualaikum Allah Subhanahu wa taala berfirman Pertama yaitu ayat yang menyangkut Nabi Allah Ibrahim. Dikala beliau berdialog dengan ayahanda beliau yang juga masih belum menerima ajaran tauhid, masih menyembah berhala. Kesimpulan dari riwayat ini adalah gigihnya seorang tokoh muda menghadapi keluarga dan diambil lebih dahulu dari ayahnya. Kepala keluarga pemuda ini masih menganut faham animisme atau faham yang tidak bersifat tauhid. Maka daripada itu Ibrahim menghadapi ayahnya dengan kata-kata yang jelas gamblang dan tidak tedeng aling-aling namun penuh mempunyai arti keanaan kepada ayah jadi tidak ada sifat yang melanggar kesu kesopanan terhadap orang tua beliau berkata dalam ayat yang asal mulanya Wadkur fil kitabi Ibrahim. Allah SWT berfirman, Hei Muhammad, Ingatlah di dalam kitab tentang Ibrahim. Sebenarnya dia seorang siddiq dan nabi. Dikala ia berkata, "Idh li abihi, ya abati." Dikala Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahanda, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak berguna sesuatu kepadamu?" Apa hikmah dan latar belakangnya engkau sembah berhala yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak berguna sesuatu pun ini? Apa latar belakang? Ya sudah jelas manusia dipepet dengan pertanyaan begini, sudah terang akan kewalahan menjawab. Kalau dia memang bisa menjawab, ya paling banter dia bilang, ya sudah nenek moyang kita nyembah ini. Itu toh. Dan ini bukan jawaban yang bisa diterima. Ini adalah suatu pengelaan, dialog dan pengelaan tanya jawab menggunakan logika. Sebab Ibrahim ini juga termasuk keistimewaannya adalah ahli debat. Waktu menghadap Firaun di zamannya, dia bilang kata Ibrahim, e, saya menyembah Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Fir'aun di zamannya, aku juga bisa menghidup dan mematikan. Artinya yang saya tinggalkan ya saya hidupkan, yang saya matikan saya bunuh. Saya bisa menghidup dan mematikan. Ibrahim tanya lagi, oh kalau begitu Tuhan kami menerbitkan matahari dari timur, coba terbitkan dari barat. Qala fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar. Maka bungkemlah orang yang congkak tadi itu. Jadi Ibrahim ini termasuk ahli debat. Pertama ayahnya ditanggapi. Apa latar belakang ayah menyembah sesuatu makhluk atau benda yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak berguna ini. Disusul lagi dengan ayat. Dengan kata-katanya, "Ya abadi ini qad minal ilmi ma lam ya'tika." Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya Ini dalam ayat-ayat, ini rentetan ayat-ayat. Saya tidak sebut semuanya supaya tidak memakan banyak tempat. Nanti saudara bisa pelajari di rumah. Dia bilang, wahai ayah, saya ini menerima wahyu. Menerima sesuatu yang engkau tidak menerimanya. Ini qad ja'ani minal ilm. Saya menerima ilmu, pengetahuan melalui wahyu yang engkau tidak menerima itu, ikutilah aku. Aku akan ajak engkau, wahai ayah, jalan kepada satu jalanan yang baik, lurus. Disusul lagi, Ya abati la ta'budi syaitan. Inna syaitan kana lil rahmani asiya. Ya abati, wahai ayah, jangan menyembah setan. Menyembah setan tidak langsung, setan menyuruh nyembah arca Arca itu adalah aturan dan ajaran setan. Jadi dia menyembah setan, mengikuti setan. Katanya jangan menyembah setan. Setan itu adalah paling durhaka kepada Allah. Ayahnya diam. Disusul lagi. Ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman. Fatakuna lisyaitani waliya. Saya ini sebenarnya abah, ayah, Khawatir engkau nanti akan terkena siksa daripada Tuhan. Kalau engkau terus menerus menyembah arca, tidak kembali kepada walimu dan kau walinya setan. Buyar semua. Kau tidak dapat apa-apa. Ibrahim ayahnya sesudah mendengar ini baru dia mulai menjawab. Tapi sebetulnya bukan jawaban to the point. Bukan mengenai sasaran. Tapi dia akan menggunakan pengaruhnya sebagai ayah. Dia bilang, Araghibun, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. La illam tantahi. La arjumannak. Wahjurni maliya. Apakah engkau sudah mulai mau berpisah dengan aku ya Ibrahim? Apakah engkau mau memisahkan diri daripada Tuhanku? Arca ini, berhala ini. Nanti engkau akan ku siksa, akan aku pukul. Maka fahjurni malia, tinggalkan. Kembali kita kepada hijrah. jurni, tinggalkanlah aku. Dalam keadaan wutuh, selamat seperti begini. Sebelum aku rusakkan kau punya badan nanti. Artinya satu waktu eh, engkau nanti akan kena pukulan daripada aku atau macam-macam nanti engkau tidak wotoh begini. Itu kata-kata seorang ayah dengan penuh emosi. Tetapi pikirannya tidak bergerak. Sebab dia tidak bisa mendebat tadi itu. Ada lima ayat. Lima kalimat susul menyusul Ibrahim memberikan. Jangan menyembah setan. Jangan menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak men, tidak melihat dan sebagainya. Jangan menjadi kawannya setan. Jangan begini, jangan begini. Akhirnya ayahnya cuma keluar kata-kata pendek, penuh ancaman, penuh emosi. <clears throat> Ibrahim diam. Kesimpulannya di sini adalah seorang pemuda <clears throat> seharusnya pertama-tama di rumah tangganya dia bisa juga membantu menstabilkan rumah tangga di bidang akhlak di bidang keimanan sehingga dia bersama keluarga sudah seia sekata di dalam tauhid seia sekata di dalam adat istiadat yang baik jadi jangan ada seorang ibu atau ayah mengatakan kepada anaknya kalau kamu ini pakai sewek kamu kelihatan tua jalanlah kamu dengan rok saja pikiran asosiasi keliru daripada seorang ibu atau seorang ayah itu mestinya mendapat seorang pemuda atau pemudi yang waras, yang nekter untuk mengatakan tidak betul ini hal. Ibu harus sedar bahwa ini adalah larangan Allah. Jadi seia sekata satu rumah ini. Sebab musibahnya musibah kalau satu keluarga berdasarkan dua akidah. Kalau tidak sama dalam akidah apalagi pangkal dan pokok-pokok akidah seperti tauhid dan lain-lainnya kalau ada perlainan pendapat tentang hal ini itu keluarga tidak bisa stabil tidak bisa aman tidak bisa rukun dan sekarang ini juga banyak kelihatan keluarga yang tidak sepaham ayah dengan ibu dengan istrinya tidak sepaham tentang pendidikan anak ini perlu ada seorang tengah yang bisa mengatur bagaimana cara itu supaya bisa stabil. Begitulah ayat yang pertama yang termasuk dalam surat Maryam ayat ke-20 ah, ke-42. Kemudian yang kedua, yang ke-11 Wanada Nuhun rabbahu faqala rabbi innabni min ahli wa inna wa'adakal haq tadi anak kepada ayah sekarang ayah memikirkan tentang anaknya ayah sudah cukup memberikan penjelasan kepada anak tapi anak tetap membangkang dan tidak mau menurut ayahnya terjadilah suatu kemungkinan musibah yang dekat menghampiri anaknya maka Nabi Nuh mendoa, Ya Allah, Ya Tuhan, ini anakku dari keluargaku dan janjimu itu adalah benar. Bagaimana anakku sekarang ya Allah akan hanyut dimakan oleh akan ditelan oleh air banjir yang begitu besar. Janjimu akan menyelamatkan keluargaku. Allah menjawab, dan ini juga dalam rentetan ayat-ayatnya Nuh berkata, "Wanada Nuhun rabbahu faqala rabbi inna bni min ahli wa inna al-haq, wa anta ahkamul hakimin." Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Innahu 'amalun ghairu salih. Hei Nuh, sebetulnya itu bukan anakmu itu bukan daripada keluargamu yang kujanjikan akan kuselamatkan. Bukan dari keluargamu, bukan penolakan dia dari keluarganya karena ibunya berbuat serong, tidak. Memang anak no Sebab istri-istri para nabi juga tidak sampai melakukan serong. Tetapi Allah berfirman, ini anakmu bukan anak yang bukan keluargamu yang kujanjikan akan kuselamatkan Sebab aku menjanjikan untuk menyelamatkan keluargamu yang beriman. Yang mengikuti engkau. Tapi yang tidak mengikuti, aku masukkan dia kepada golongan yang mesti binasa. Dalam taufan besar ini. Falatas alni ma laysa Jangan men mendoa, jangan memohon apa yang kau tidak mengerti asal mulanya. Ini a'idhuka an takuna minal jahili. Aku nasihati engkau tidak menjadi daripada golongan golongan orang yang jahil. Kemudian Nuh mengangkat tangannya sekali lagi. Tetapi kali ini tidak bicara tentang anaknya untuk minta diselamatkan sebab dia sudah tahu apa jawaban Allah tentang anak ini. Dia cuma minta maaf. Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm Wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasiri. Ya Allah, saya mohon ampun dan taubat. Tentang pertanyaanku tadi yang saya eh, tanyakan tanpa pengertian asal mulanya, sekarang sudah jelas. Dan berilah aku kasih rahmat. Sebab jika tidak engkau berikan aku rahmat, aku akan menjadi orang yang rugi. Ini riwayat Nuh dengan anaknya. Sekarang kesimpulan ini bahwa hubungan antara orang anak dengan ayah itu harus dititik beratkan atas dasar akidah. Hubungan darah itu kedua, hubungan akidah yang pertama. Sebab anak sendiri kalau kafir itu anak sudah lepas dari segala ikatan kekeluargaan. Kalau anak itu murtad kalau seorang muslim sholat lima waktu, anaknya masuk PKI, putus hubungan dengan ayah. Sebab itu anak sudah di luar land, di luar garis. Kalau ayahnya mati, ini anak tidak dapat pusaka. Kalau anaknya kaya, juga ayahnya tidak mendapat pusaka. Jadi putus hubungan kekeluargaan karena akidah. Karena itu, ayah dengan anak harus lebih dahulu mengatur bagaimana imannya anak ini bagaimana akidahnya anak ini sebelum itu anak dewasa sebelum itu anak balel ayah harus bisa mengatur anaknya ini sehingga anak itu sudah betul-betul merupakan anaknya betul-betul tidak akan berpisah tidak berpisah di dunia dan tidak berpisah di akhirat kalau salah seorang antara dua ini pindah dulu artinya mati dulu maka perpisahan tidak terjadi apa-apa tidak ada perpisahan kalau saya meninggal maka anak saya yang saya didik baik misalnya bisa mendoakan saya robbal Fili wali walidayya robbal Fili wali walidayya itu terus jadi saya tidak berpisah dengan dia dia masih terus mengirim kepada saya tidak ada perpisahan Sebaliknya kalau saya kejar dia untuk mendapat satu titel sarjana, tetapi saya tidak didik akhlaknya, tidak didik imannya, tidak didik karakternya, dia dapat sarjanya, dia putus dengan saya. Manfaat kesarjanaannya dia ambil sendiri, tetapi saya tidak dapat pahala apa-apa. Ini bedanya. Jadi orang yang mau mengatur anaknya supaya tidak berpisah di dunia dan tidak tidak berpisah di akhirat, lebih dulu akhlaknya, agamanya, imannya, tauhidnya harus sama dengan ayah. Harus diatur. Tauhid tetap. Nah, lantas kalau dia mau disalurkan kepada ilmu pengetahuan umum sampai menjadi sarjana, itu lebih baik. Tapi akhlak, iman sudah terjaga sepenuhnya. Saudara-saudara, sekarang kita kembali pada ayat yang ke-12. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة Asal ayat ini adalah dua ayat. Semuanya menyebut tentang perempuan, tiga perempuan. Dua kafir, satu mukmin. Jadi pertama, daraballahu mazalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma من الله wa qila adkhulan النار مع الداخلين. Allah memberi perumpamaan buat orang-orang yang kafir dua orang perempuan dua-dua istri Nabi yang satu istri Nabi Allah Nuh yang satu istri Nabi Allah Lut namun dua hambaku yang saleh yaitu Nuh dan Lut ini tidak mempengaruhi apa-apa. Mereka tidak dapat keuntungan apa-apa dari pergaulan dengan Nabi ini. Keluarganya, istrinya. Tetapi tidak mendapat manfaat apa-apa. Tidak mendapat barokahnya Nabi ini. Sebab tidak beriman dengan Nabi. Mengkhianati. Fakhanatahumah. Ini juga khianat yang bukan khianat berarti berlaku serong. Mengkhianati suami, tidak. Mengkhianati akidahnya, dan imannya suami yang disebarkan sebagai nabi. Ini satu pengkhianatan yang besar. Mengkhianati akidah lebih besar dari segala pengkhianatan. Istrinya Lut, kalau Nabi Allah Lut ada tamu, dia keluar dari belakang mengundang orang-orang yang berbuat mesum itu. Supaya nyerbu rumahnya Nuh, berbuat homoseksual dengan tamu-tamu Nabi Allah Lut itu kaum Lut yang pertama menyebar luaskan wah, aturan dan perbuatan homoseksual laki bersetubuh dengan laki maaf maaf itu disiksa oleh Allah SWT sebagaimana tersebut dalam Al-Quran ini istrinya khianat mengundang orang dan istrinya Nabi Allah Nuh juga tidak mengimankan dia jadi dia nanti keluar mengatakan suaminya itu Nuh sudah gila menyebarluaskan berita-berita yang tidak betul terhadap suaminya. Jadi Nabi Allah Nuh kewalahan menghadapi ini. Istri sendiri. Jadi dekatnya kedua perempuan Nuh dan perempuannya Lut dengan nabi-nabi ini tidak ada artinya sama sekali, tidak membawa apa-apa. Jadi jangan dikira kalau sudah dekat dengan nabi itu ada barokahnya, belum tentu. Kalau tidak beriman, kalau tidak beramal, kalau tidak beraturan sebagaimana yang diajarkan. Kita pun juga kalau mengaku cuma mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi perbuatan kita berlainan dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita tidak akan dapat barokahnya ajaran ini. Jelas sekali ini harus diindahkan dan dipercayai sejelas-jelasnya. Ma'asyiral muslimin, dua ayat sudah kita baca dan maksudnya ada tiga perempuan. Yang satu beriman. Istrinya Fir'aun. Istri Fir'aun itu tidak terpengaruh oleh dekatnya dia dengan Fir'aun. Dia tetap menyembunyikan imannya. Waktu istri daripada penjaga harta benda Fir'aun. Khazin Fir'aun. Itu menyisiri anaknya. Lalu sisirnya jatuh. <coughs> Lalu itu perempuan menyebut nama Allah Ditegur oleh anak Fir'aun, perempuan. Mengatakan apa kau punya Tuhan selain dari ayahku? Dia bilang punya. Rabbi wa Rabbukillah. Dikatakan pada ayahnya. Akhirnya disiksa. Disiksa, disiksa sampai anaknya disembelih di hadapannya. Yang satu dimasukkan dalam periuk api untuk dibakar di mukanya. Itu tetap istri Fir'aun Fir'aun melihat ini dan melihat akhir Ayat perempuan yang sudah mati ini dia mimpi melihat tempatnya ini perempuan di jannah lantas dia bilang Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah baru beriman istri Firaun setelah beriman menyembunyikan imannya dan iman ini terus disembunyikan sampai akhirnya terbongkar juga dan disiksa juga oleh Firaun dan seketika disiksa dia tertawa Firaun noleh kepada anak buahnya dan tukang sihirnya lihat ini perempuan gila saya sekarang mau siksa dia masih ketawa Kata ahli tafsir mengatakan karena perempuan ini sekarang sudah diperlihatkan oleh Allah tempat yang dia minta di surga itu sudah disiapkan. Rabbi li andaka baitan Istri itu biasanya emosional. Tapi ayat-ayat ini menggambarkan bahwa di dunia ini ada kaum istri yang kuat imannya. Siapa bilang bahwa istri itu mudah terpengaruh? Tidak betul, tidak semuanya cocok. Ini sekarang terbukti dalam Al-Quran bahwa istri Fir'aun sudah top itu Fir'aun. Kenapa dia bisa beriman dan tetap pada beriman sampai disiksa oleh suaminya? Dia meninggalkan takhta kerajaan untuk minta pada Allah kerajaan nanti di akhirat. Dan betul-betul sebelum dia mati disiksa itu dia melihat satu tempat yang tidak bisa dibayangkan oleh pikiran manusia dan dia tersenyum melihat itu. Orang sekitarnya mengira dia sudah gila, tapi dia tidak tahu apa di balik layar gaib. Dia sudah melihat apa yang diminta oleh Allah, yaitu rumah. Ini dia rumahmu, sudah kusiapkan di sorga. Boleh kamu angkat, eh, boleh engkau pergi kepadaku sekarang. Ini tempat. Begitulah balasan orang-orang yang soleh. Ma'asyurul muslimin, saya kira sisanya bisa kita baca di waktu yang akan datang. Saya juga sudah mulai capek dan saudara-saudara sudah mulai capek mendengar. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripada pengajian malam ini dan malam hijrah, malam satu Muharram ini juga. Malam tahun baru kita mudah-mudahan menjadi tahun pertemuan yang baik terus. Ya Rabbana darabna